Ya, di mana daerah tempat banyak cerita. baik itu tentang sebelum Islam maupun setelah Islam. Dan juga tentang masalah dakwah. Okay. Sudah lama daerah Blora ini mengadakan kajian-kajian ahli sunnati wal jamaah yang menjadi evaluasi bersama-sama apakah dakwah tersebut sudah dilakukan secara benar atau belum. Memang Allah tidak pernah menanyakan apakah sudah berhasil atau belum. Karena hasil itu di tangan Allah. Dan berhasil itu relatif. Tapi dakwah secara benar itu pasti. Itu yang insya Allah berfaedah buat kita. Itu yang dikenang oleh sejarah Dan perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari Indonesia ini. Karena Islam itu bertahan atau agama itu bertahan atau tidak bukan tergantung semata-mata benarnya agama itu. Saya yakin dan ini merupakan keyakinan mendasar bahwa inna dina indallahil islam. Itu nggak bisa diganggu gugat. Tetapi dakwah yang mulia ahli sunnati wal jamaah ini bisa eksis bukan semata-mata karena benar. Sudah belum didakwahkan secara benar. Meskipun, meskipun agama itu sesat, kalau didakwahkan dengan sungguh-sungguh seperti agama-agama ahlul kitab. Coba bayangkan mereka merentas dakwah di daerah pedalaman. Mengeluarkan dana miliaran. Bahkan di Papua itu sendiri, mereka itu memiliki bandara sendiri, memiliki pesawat sendiri. mereka rela digigit nyamuk malaria. Mereka dengan tulus mendakwahkan agama yang di dalam keyakinan kita adalah sesat. Yang Allah katakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun walakinnakum tarjuna minallahi ma la yarjun kalau kalian memperjuangkan agama ini sakit berat mereka juga mengalami sama ya yeah. mereka di dalam medan juang itu ia mengalami sama tapi kalian berharap surga mereka tidak Ikhwas kalian, maaf sebelum kita masuk tema. Kita semuanya ini masih beragama untuk diri sendiri. kita itu masih pengen menjadi orang soleh tanpa menginginkan orang kanan kiri kita juga soleh. Sementara Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkin enggak kita diazab Allah? Sementara kita itu saleh. Naam. Iza kasural khabas. Iya. Kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Karena kita mencukupkan menjadi soleh. Baik. Tidak muslih memperbaiki. Baik untuk diri sendiri, memperbaiki untuk kanan kiri kita. Dan satu kaidah Ada yang panas nggak mas? Syukur-syukur yang kaya gitu. Kalau begini terus minum setengah jam udah kenceng. Nih. Ini kagak awet tableknya nih. ya maaf bukunya di uh, online jadi ngajinya sekarang sudah pakai HP ya Eh. Jadi sampai mana tadi? Terus dia muslim. Antum baik. Tapi subhanallah, memperbaiki istri aja nggak bisa. Udah kejauh Pak Baik. Antum baik, memperbaiki anak aja nggak bisa. Makanya ada satu kaidah idza qallal munkir kasural munkar. Jika pengingkar itu sedikit, maka kemungkaran merajalela. Wa idza kasural munkir kalau yang mengingkari itu banyak, qallal munkar, kemungkaran menyedikit. Nah, di sini Nah, bicara masalah dakwah. Nah, ini dakwah wali songo. Berarti ada berapa kata ini? Yang bikin siapa nih? Coba unjuk gigi, unjuk, unjuk gigi coba. Ini bekas umroh ini mas masih. Sebentar. Sekarang kita uraikan satu persatu dakwah, kemudian wali songo. Kemudian baru kita menjelaskan hakikat daripada dakwah. Dakwah itu mengajak, memotivasi, memanggil urusan kebenaran dan kesesatan. Sehingga aliran sesat pun berdakwah. Ya enggak? Ya, Jahmiyah juga menggerakkan pemikirannya dengan dakwah. Begitu juga Mu'tazilah. Jadi mengajak memanggil Jadi mengajak memanggil untuk bergabung. Itu dakwah. Baik kepada kebenaran maupun kesesatan. Justru sebaliknya sekarang di Indonesia ini mereka-mereka yang sekarang ini menyebarkan pemikiran menyimpang itu lebih kesit, lebih gencar dakwahnya. Bagaimana sekarang ini kaum LGBT terang-terangan ya mengajak kepada pemikiran LGBT-nya. Aliran kebatinan kejawen dan berbagai macam pemikiran liberal sekuler, sekuler ya, mengajak bahkan mereka menggunakan kampusnya lengkap dengan perkuliahannya masuk ke kurikulum kurikulum mempengaruhi guru besar dosen gitu kan? Makanya tidaklah aneh ada sekarang ini mereka-mereka yang tingkatan profesor, doktor, fobia terhadap Islam. Itu, fobia terhadap Islam. Ini kita akui mereka kesit. Ya. Harusnya kita imbangi, kita tidak perlu mempersoalkan mereka kenapa gesit. Tapi kita harus persoalkan kenapa kita itu nggak gesit. Emang cukup kita itu seperti ini ngaji bubar, ngaji selesai. Duh mas, jualan barang itu loh pak butuh dievaluasi, dimonitoring. Makanya ada istilah monet, monitoring dan evaluasi. Sudah benar belum dakwah kita ini? Sejauh mana pengaruh dakwah ini kita di tengah masyarakat? Segmen-segmen yang ada di sekitar Bloro ini kira-kira ada berapa? Ada segmen remaja, ada segmen anak-anak, ada segmen orang dewasa dewasa ini juga secara global ada ibu-ibu ada mama ya sama sebetulnya <laughs> kan Cuman kalau ibu-ibu rada baik, kalau mama rada cerewet gitu. Itu bedanya mama sama ibu, ibu. Jadi seperti itu. Ada lagi segmen pejabat. Rasulullah SAW mendekati semua kan? sampai ditegur oleh Allah abasa wa tawalla kan ketika itu mendekati para punggawa Quraisy. Ini semuanya adalah Rasulullah SAW kerjakan untuk memajukan dinul Islam. Makanya Allah memuji Rasulullah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma Siapa yang bisa mem, mengartikan azizun alaihi ma'anittum? Siapa yang bisa? Dapat 500 ribu dari pengurus. Nah, iya, masuk saya. Nah, yang udah datang udah susah-susah ke sini. <laughs> Ayo silakan. Di sini banyak bandar, bandar burung, bandar yang penting nggak ada bandar tokil ya. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rela bersakit sakit diri demi kebahagiaan dan kesenangan kita. Susah. Jadi Rasulullah itu susah, Pak. Itu. Ya kan? Coba antum lihat susah suka dukanya Rasulullah berdakwah. Beliau itu jarang nanak nasi. Cerita seorang cerita, eh, seorang istrinya berbulan-bulan di rumah <clears throat> Nabi itu hanya ada air sama kurma. Jarang tuh kompornya nyala. Antum coba ngguling sehari aja udah ribut. Rasulullah aziz mikirin kita. Masa depan umat ini nanti gimana? Nah, yang dipikirin nggak ngerti coba. Azizun alihi ma'anitum. Udah itu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Hadis jadi perhatian tinggi Rasulullah kepada kita itu bagaimana umatnya itu senang, umatnya itu bahagia, umatnya itu sukses, umatnya berprestasi. Ya. Nah kita sekarang ini lanjutin. Nah ya, lanjutin dakwah semua kelompok yang ada di sekitar kita ini mengajak. Ya, mengajak. Ada yang pakai organisasi, bahkan ada yang plus pakai kekuasaan, dan ada yang pakai biaya, masya Allah, nggak tanggung-tanggung, bukan hanya puluhan, ratusan juta, miliaran. Masya Allah. Di sini saya tanya, anggaran dakwah di masjid ini setahun berapa? Berapa? Ada 100 juta nggak? Coba. Coba surga. Surga. Ada. 100 juta aja nggak coba bayangin. Sementara mobil Innova paling murah haji itu berapa? Coba mikir kan? Padahal mudah di di sini kita hitung yang real-real sajalah ahli sunnah wal jamaah. Jamaah kita di sekitar Bluro ini ada berapa orang sih? Yang real, yang nyata berapa sih? 100 oke okay lah. Coba ambil setiap bulan seribu. Seratus ribu subhanallah. Apalagi dua ribu. Sebulan. Dari dua belas. Mudah pak. Nyari dana itu mudah. Cuman kemauannya, amanahnya yang tidak mudah. Ini luka Baik. <clears throat> Dakwah berarti mengajak memanggil untuk bergabung kepada kepada Islam dengan memeluknya. Kalau masih non muslim. Memotivasi ya, merayu ya, mengambil hati agar kembali kepada kebenaran dan mengajak untuk bersikap tegas jadi seorang dai itu bukan sekedar sekarang bisa berorasi disenangi orang. Karena ngajak orang untuk bersikap tegas itu gak gampang. Sehingga seorang dai itu dituntut kalau ini halal halal, kalau ini haram haram bersikap tegas, bukan keras. Kita tidak anarkis. Kita tidak memaksakan afa anta tukrihu afa anta tukrihun nas apakah kamu ingin memaksakan manusia untuk beriman hatta yakunu mu'minin enggak mungkin karena la ikrafiddin Ya. Bismillah. Mas, antum pernah nggak cerita uh, Asia? Istrinya Fir'aun. Di tengah kondisi yang sangat-sangat ekstrim, beliau masih bisa berdakwah dan punya pengikut Coba. Kalau untuk ukuran kita, udah pasar udah. Nyawil sana, nyawil sini, nyolek sana, nyolek sini. Udahlah mas, nggak usah kerang kerang. Nanti susah, dong. Dakwah kok nggak mau susah gimana sih? Kalau antum sekarang menyiarkan dakwah, ngajak orang sudah dengan cara yang benar, ngajak orang untuk beragama secara tegas dan menyatukan seluruh umat Islam di atas kebenaran. Resiko antum jalan. Jangan antum pernah berpikir berdakwah itu nggak ada tantangannya. Apalagi berdakwah itu bertabur bunga. Seorang dai hanya menjaga follower. Ya. Bukan. Seorang dai sedang menjaga kebenaran. Ada followernya, nggak ada followernya sama saja. Disukai, tidak disukai sama saja. Ini dakwah. Jadi definisi dakwah sudah menurut arti bahasa dan istilah. Nah, sekarang kita akan masuk ke wali songo. Nah ini, wali songo. Wali itu di dalam kacamata orang Jawa itu memiliki banyak arti. Tetapi arti yang paling populer adalah wali adalah manusia sakti Sakti Mandraguna. Ora tedas paluning pandi. Otot kawat, balung wesi, ketek tabe. Coba. Berarti keringat solar. <laughs> Masya Allah itu. itu. Jadi manusia yang berjaya wijaya ini definisi yang berada di otak semua orang awam. Jadi kalau sudah berbicara wali, sakti. Sampai semua tokoh agama pun yang mengaku dekat dengan wali harus sakti. Makanya kalau menjadi ustadz kampung nggak sakti nggak laku. Iya nggak laku. Karena memang watak orang kampung itu sukanya sakti-saktian. Makanya ajaran tasawuf itu selalu menekankan dua. Bagaimana menangiskan orang, itu kan gitu, bikin nangis orang. Yang kedua bikin sakti orang. Nah kalau nangis ini lakunya di kota. Gitu. Kalau sakti nggak begitu laku. Jualan jimat di Jakarta <laughs> itu ya diketahui anak kecil. Tapi kalau sekarang sakti dijual di kampung laku. Itu. Kenapa? Dan kalau sekarang ini orang kampung dikasih kajian, berdoa sampai nangis-nangis, nggak nangis-nangis. Kenapa? Alasannya simple. Orang Jakarta itu nangis itu mahal. Makanya sekali ada ustadz bisa nangisin, dibayar mahal. Padahal gampang tendangnya nangis ya. Nah orang kampung gak laku ada ustadz berdoa nangis-nangis, ya, ceramah sampai eh, terharu nangis-nangis gak laku. Karena tiap hari nangis. Mau bayar SPP nangis. tiap hari nangis karena ditagih Bang Titil. <laughs> Gimana antum nangis? Orang kampung butuhnya itu kalau bisa daun waru digosok jadi dolar. Nah itu laku. Laku ini Iya enggak? Laku. Ya, syukur-syukur Masya Allah tikar, dikebut. Bismillah, kun fayakun. Keluar langsung. Jadi, gitu. Masuk mall, keluar nggak bayar. Itu, itu kalau bisa itu naik bus baca wajah min baini aidim saddan wa min khalfim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kondekturnya nggak lihat itu masuk gedung bioskop waja'alna min baini aidim sadan, masuk mall waja'alna min baini aidim sadan, ya ya termasuk masuk peternakan burung waja'alna <laughs> burungnya habis ya karena pakai jaba-jabi Anna ja'alna min baini aydihim saddan wa min empat saddan 41 kali nggak napas oh itu laku ini ini efek dari pemaknaan waliyil tadi Padahal kalau kita artikan secara Al-Quran dan Sunnah, wali itu kan menurut bahasa itu dekat. Cinta. Makanya disebut Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat minadh-dhulumati ilan-nur إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين itu wali dekat membela membantu begitu juga orang-orang mukmin itu aulia Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون karena Allah dekat orang mukmin, orang mukmin itu juga dekat. Allah membelanya, Allah menolongnya. Wali yaitu hamba yang dekat dengan Allah karena kecintaannya, pengabdiannya, dan terus-menerus dia beribadah kepada Allah secara istiqamah. Makanya definisi Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun beriman bertakwa. Ini wali. Antum cari definisi kemanapun, di kitab manapun tidak akan mungkin keluar dari definisi yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya bahwa wali adalah dekat. Makanya di dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Ma taqarraba 'abdun ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Jadi sebelumnya telah menjelaskan tentang masalah kewali wali Allah ya. Ya bla bla Rasulullah mengatakan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah setelah menjalankan yang wajib. Melaksanakan hal-hal yang nawafil sampai aku cintai. yang sebelumnya Allah katakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi siapa yang memusuhi waliku aku telah mencanangkan perang permusuhan dengan dia wali Makanya inna waliyallahu alladhina amanu eh, inna waliyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihin dan Subhanallah, ayat ini memiliki latar belakang cukup baik dengan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Allah itu menjamin, menanggung, membela, menjaga hambanya. Sehingga tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. La khawfun alihim wa lahum yahzanun. Makanya kalau masih hidup takut, masih khawatir. Wali Allah itu berkurang. Ya. Pernah ada seorang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz mengusulkan agar menyisihkan sebagian harta negara yang dipercayakan kepada beliau untuk dibagi-bagi. Jadi itu halal. Dan hak Amirul Mukminin untuk membagi kepada siapa saja. Agar menyisihkan sebagian untuk anak-anaknya yang miskin, terlantar, tidak keurus karena sibuk ngurusi negara. Coba anaknya presiden begitu pak, anaknya raja seperti itu sampai terlantar, insya Allah. Apa jawaban beliau? Bulan anakku tidak lepas di antara salah satu dua. Anakku orang-orang soleh atau orang-orang jahat. Kalau soleh, ya, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya wali saya, pelindung saya, penjaga saya, penjamin saya adalah Allah yang menurunkan kitab menjamin orang-orang soleh. Udah, dijamin. yang lu pusing? Udah, biarin aja. Tapi kalau anak saya jahat, fabima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Allah berfirman, "Ya Allah, karena dengan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya tidak mau menjadi penopang orang-orang jahat." Ngapain? Saya susah-susah menyisihkan harta negara untuk anak-anak yang jahat. Subhanallah. Akhirnya orang dekat Umar bin Abdul Aziz pulang dengan tangan kosong. Dan harusnya seperti itu. La khawfun alaihim walahum yahsanun. Sekarang pertanyaannya gini. Mana yang lebih khawatir antum kehilangan mobil ama kehilangan sholat? Udah saya balik gini aja deh. Mana yang lebih kalau ketika antum kehilangan manisnya iman dengan kehilangan mobil, kehilangan rumah. Kok nggak jawab nih? Eh, karena nggak pernah punya mobil ya. Iya ya, benar-benar salah contohnya ini. Itu pak. Oke, wali. Nah, sekarang kita terapkan kepada wali songo. Ternyata ketika kita bicara wali songo, makna wali itu bukan manusia sakti, bukan juga serta-merta kita katakan orang tersebut itu wali Allah dekat dengan Allah begitu saja. Bahkan maksud daripada wali di situ adalah petugas Tuh. Petugas dakwah. Makanya Umar bin Khattab dulu eh, menamai gubernurnya semua wali. Wali al-Iraq. Karena petugas menguas ini yang dikuasakan untuk mengurusi Irak. Terus kemudian waliul Madinah, wali Makkah, wali. Dan istilah ini akhirnya dipakai merata di seluruh dunia Islam Bahkan sampai sekarang di Indonesia pun masih ada sisa-sisa peninggalan. Masih dipakai wali kota. Uh, jangan kaget. Wali kota itu bahasa dari pecahan ini. Siapa itu wali kota? Apakah manusia sakti? Enggak. Itu petugas yang diberikan wewenang untuk mengurus mengelola kota tersebut wali kota makanya antum yang ditugasi untuk ngurus anak namanya wali murid <laughs> gitu ya enggak jadi udah antum jangan terlalu berekspresi dan ekspektasi terlalu jauh memaknai wali itu petugas. Berarti di sini wali adalah petugas-petugas dakwah yang berdakwah di Indonesia. Oh gitu. Oke. Okay. Nah, hadirin sekalian, apakah petugas dakwah itu hanya sembilan? Oh, tidak mungkin. Ya, sekarang ini eh, apa ya berdakwah di wilayah yang sekian luas. Dulu Nusantara itu kan sampai Borneo ya, eh, yaitu pul yang dulu dikenal dengan Pulau Kucing kan gitu. Sekarang e, Brunei, ya. terus kemudian Malaka, Malaysia, Singapura itu sam masuk sampai timur-timur itu semua masuk men menyatakan diri untuk bergabung dengan kekuasaan Mojopahit ketika itu Nuswantoro. Karena e, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Empu pra, ini kitab e, Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, negara Mojopahit itu kan dibagi menjadi tiga yang pertama negara agung itu tempat pusat kerajaan yang tidak lain adalah Mojo Agung. Kemudian setelah itu Nusantara yaitu daerah-daerah di bawah kekuasaan dan taklukan Mojopahit atau menyatakan diri untuk bergabung dengan Mojopahit. Kemudian lapisan ketiganya adalah negara mancanegara. Tuh. Daerah-daerah yang masuk mancanegara adalah Vietnam, Kamboja, ya, negara-negara Arab, Eropa, semuanya ini mancanegara. Nah, di sini ada yang saya pastinya tidak akan mungkin, bahkan seribu pun masih kurang Makanya di, di dalam kitab Solo Wali Songo Wali itu jumlahnya ribuan dia mengatakan. Makanya istilah Wali Songo itu sebetulnya hasil otak atik keraton Jawa. Yang diduga oleh sebagian ahli sastra Jawa ini adalah otak atik rekayasa pujangga-punjaga Jawa untuk jawanisasi bukan islamisasi karena di kenyataan sekarang ini yang ada bukan islamisasi tapi jawanisasi. Artinya Islam dijawakan atau Jawa diislamkan. Yang benar yang mana? Islam dijawakan atau Jawa diislamkan? Yang ada sekarang ini Islam dijawakan. Ya, Islam dijawakan. Makanya yang mereka ekstrim itu mengatakan terang-terangan anti terhadap Arab. Itu, anti. Karena mereka tidak mau ada Islam versi Arab menurut mereka. Yang ada adalah Islam versi Jawa. Nah, untuk mengkristalisasikan itu dimunculkan istilah wali songo. Di mana kalau kita hitung yang dimaksudkan wali songo itu pun jumlah yang di yang disepakati itu cuma delapan. Yang sembilannya itu kan ada perbedaan di antara penulis Wali Songo. Apakah yang sembilannya itu Siti Jenar atau yang sembilannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi istilah wali songo itu hanya sekedar uh, kata kasar ya. Ibaratnya gini loh Pak. Orang ngomong gampangnya kan, wes pokoknya tujuh turunan. Padahal belum tentu tujuh turunan. Tujuh turunan nggak bakal ngutangi sampean, nggak bakal mau melihat muka kalian blenek tujuh turunan. Padahal seturunan aja udah pesanan. <laughs> Gitu kan? Itu maksudnya ungkapan bahasa awamnya. Artinya tujuh turunan itu bukan yang diinginkan bilangannya, tapi penekanan kesungguhannya. Itu. Begitu juga sembilan. Apalagi angka sembilan di dalam orang di dalam eh, budaya Jawa itu memiliki atau dianggap angka mis, mistik Makanya orang-orang Jawa itu nek wis pesongo, pesongo apa ya? Pesongo itu bulan apa? Hmm. Ini Jawa hilang Jawa nih kayaknya. Bismillah. Hmm? Biasanya pesongo bulan apa? Eh? Enggak mungkin ruah. Ini karena ngikut ngikut apa namanya? eh, tahun Saka. Eh? Eh? sembilan Ramadan pesongo. Eh? Jadi orang Jawa itu punya hitungan namanya ada tahun-tahun wawu. Tahun wawu itu berulang setiap sembilan tahun sekali. Itu. Terus kemudian pesongo itu ya bulan songo otomatis kalau akhirnya bulan Jawa yang dibikin oleh Sultan Agung. Kan Sultan Agung itu bisa menjawakan kalender Islam. Makanya kalender Islam itu dinamai Jawa setengah Arab. Ya. uh, bulan pertama Suro. Ya Suro itu aslinya asyuro diambilnya suro sapar terus mulut bakdo mulut jembatil awal jembatil akhir ruah kenapa ruah karena arwahan poso sawal selo karena nggak boleh nikah makanya giliran sawal itu pernikahan wow di mana mana sampai kundangan jebol <laughs> gitu kan gitu wes nuruti kundangan bisa jual rumah itu Hmm, kalau minimal nggak jual motor. Itu Masya Allah, kondangan itu subhanallah. Karena sebentar lagi ngadepi bulan sel, selo. Selo itu nggak boleh melakukan kegiatan macam-macam. Neng nggak ciloko. Ya, selo. Sela-selaning, apa? Apa? Oh itu kan gitu. Itu. Nah baru besar. Nih, hadirin sekalian, makanya Wali Songo dulu itu menamakan bulan Ramadan itu Romelan, Romelan. Makanya kalau ada orang Jawa namanya Romelan, itu aslinya Ramadan. Itu. Romelan itu Ramadan. Karena orang Jawa itu banyak mengubah bot menjadi L. Lihat aja nama-nama yang dari bot itu pasti menjadi L rata-rata. Romabon menjadi Romelan, Murtaba menjadi Murtolo. Itu, iya. Itu. Murtaba, mur, Murtaba menjadi Murtolo. Ya, duhur aja menjadi Nuhur, Luhur. Iya. Bener nggak? Eh, di sini juga Luhur. Iya, Luhur. Coba, karena T, bot eh, bot sama lo itu rata-rata jadi L. Ya, luhur. Makanya hadirin sekalian ada orang yang pernah ngotak-ngatik Gajah Mada itu katanya muslim. Asli namanya itu Gajah mada Gajah mada Cuman Orang Jawa karena lidahnya itu sulit untuk ngomong Arab asli akhirnya gajah mada. Ya, makanya asalnya kali Jogo itu bukan kali terus Jogo. Kali di Jogo enggak, aslinya kodi. Bot itu berubah menjadi L tadi dan ini yang benar. Kobi Zaka. Nama aslinya gelar tersebut itu kobi, Cuman orang Jawa nggak bisa bilang bot jadi li koli jaga. Zaka itu artinya kobi itu adalah pemutus zaka yang jujur, yang bersih. Itu kobi zaka. Orang Jawa bilang kali jogo. Supaya mendapatkan pembenaran, kalimat kali jaga ini akhirnya diotak-atik sama orang Jawa. <clears throat> Dibikinkan cerita. Akhirnya apa? Bertapa di pinggir sungai. Itu hasil otak-atik sastrawan Jawa. Yang sebenarnya Sunan Kalijogo nggak pernah bertapa. Wong sungainya aja sekarang di mana nggak tahu tuh. Sementara sejarah itu kalau fakta harus bisa menjawab lima pertanyaan. Kalau enggak berarti mitos, dongeng, legenda, gitu loh. Sejarah mana aja. Kalau tidak bisa menjawab lima, maka itu bukan sejarah. Mitos legenda, satu apa? Atau siapa? Sunan Kalijogo bertapa. Oke. Di mana? Eh, tanya, di mana? Bisa jawab enggak itu? Potong kuku saya kalau sejarah Wali Songo bisa jawab. Ya, kuku aja. Ya, jangan cari kuku aja. Ya. Nggak bakal. Di mana? pantang ya. Ahli sejarah Wali Songo seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalinya itu di mana? Nggak bakal bisa menunjukkan. Setelah di mana? Kapan? Nah, apa? Di mana? Kapan? Kapan? Setiap ada orang yang cerita tentang ngalor ngidul tapanya Sunan Kalijogo tanya kapan Pak? Telengar sana. Gak bisa jawab. Kapan? Beda dengan coba sekarang ambil sejarah yang faktual. Perang Badar apa? Perang Badar apa? Di mana? Sampai detik ini kita bisa menunjukkan di mana itu Badar. Kapan terjadi perang Badar? Hmm, tuh. Terus yang keempat, bagaimana kejadian perang itu? Ini penting. Kalau sekarang ini sejarawan di dalam menafsirkan sejarah tidak bisa membuktikan minimal empat atau lima tadi, maka tidak akan bisa menjadi sejarawan yang hebat. Yang terakhir adalah kenapa? Ini nanti tafsir itu. Sekarang benar perang Badar, coba anjum cek. Kenapa terjadi perang Badar? Subhanallah, alasannya teruraikan secara jelas. Kenapa terjadi perang Uhud? Sebab-sebab perang Uhud teruraikan di Sirah Nabawi, masya Allah. Itu sejarah, Pak. Sekarang ada orang sambutan di mana forum menjelaskan tentang sejarah kota mana? Salah Salatiga. Umpamanya tiga. Kenapa kota itu disebut salah tiga Karena ceritanya Pandanarang bersama istrinya karena disuruh untuk mengabdi ke pondok pesantrennya Sunan Kalijogo dan syaratnya tidak boleh membawa apapun kekayaan kecuali hanya pakaian satu setel dan bekal secukupnya. Ternyata istrinya curi-curi kesempatan membawa emas dimasukkan ke dalam apa? Bumbung. Akhirnya dibekal di tengah jalan. Tiga orang karena Pandanarang sudah terlalu jauh jalannya, di belakang istrinya ketinggalan, makanya dia dibegal tiga orang, teriak-teriak tiga orang, begal saya, orang salah tiga, begal, begal saya, mau maling emas saya. Sejak itu tempat itu disebut salah tiga. Itu. Tapi kita tanya, kapan? Di mana? Itu. Seperti itulah sejarah. Oke. Okay? Nih oh. Gimana Mas? Ngikuti nggak sampai Oke. Okay. Jadi begitu juga sejarah manapun. Apalagi di Indonesia ini subhanallah, sejarah itu banyak cok kali cok. Digali-gali, sing penting cocok. Soal sekarang fakta itu nomor sekian. E, contoh aja sejarahnya kota Jember itu ceritanya Ki Kedu tarung kesaktian dengan Sunan Kudus. Kemudian Ki Kedu itu punya peringan tubuh sehingga dia itu bisa naik nampah aneh apa padi itu. Itu bisa disulap menjadi pesawat ulang alik lebih cepat daripada pesawat ulang nanti. Akhirnya pergilah ke Kudus dari Kedu. Kedu di mana? Ya, Temanggung sana pokoknya sekitar Magelang. Coba dalam hitungan menit. Jadi jet itu pak kalah. Coba. Padahal zaman segitu coba bayangkan. Zaman segitu teknologi yang dimiliki orang Jawa sudah sehebat itu coba bayangkan. Anehnya perang sama Belanda kalah terus. iya gitu. Harusnya kan menang lah. wong sekarang pesawat yang dinaiki di kedua aja sehebat itu kan. Nah, setelah nyampe ke Kudus, ternyata ditemukan Sunan Kudus sedang asik sholat di masjid. Maka sambil naik turun dia di atas nampak sambil bersila. Suruh untuk Sunan Kudus itu keluar dari masjid. Eh Kudus, keluar kamu kalau mau men menanggapi tantangan saya. Itu, tapi Sunan Kudus tidak tergoda, tetap berpikir katanya. Akhirnya lama-lama diledek-ledek terus, Sunan Kudus gatel juga. Akhirnya keluar. Eh hey, kalau kamu berani jangan melayang-layang seperti itu turun kamu. Neng, turun lagi, naik lagi. Wah, kesel kan akhirnya Sunan Kudus mengeluarkan ajian serat jiwa. Oh, ditariklah kekuatan peringan tubuhnya ski kedua langsung hilang. Tiba-tiba nampah yang dinaiki oleng. Enggak karu-karuan jatuhlah ke tempat comberan Jember. Nah, iya. sejak itu daerah itu disebut daerah Jem, Jember karena apa? Comberan, tempat kotor. Nah ini hal yang seperti ini ada sekalian kondisi yang ada. Bagaimana orang itu cok gali cok, godak gade gaduh. Begitu juga wali songo Katanya Profesor Dr. Simo dari sisi nyali akademik. Wali Songo. Bahasa Arab digabung dengan bahasa Jawa itu udah nggak matuk, Pak. Coba antum gabungin bahasa Arab dengan bahasa lain. Itu sudah kalau Indonesia, Indonesia, Jawa, Jawa. Eh, Arab, Arab. Wali Songo. Coba. Iya, itu. Kenapa enggak wali tis'ah? Ya, tis'ah kan wali tis'ah. Atau sekalian aja apa orang suci repot juga ya orang suci orang sakti sembilan ya. makanya di sini para pakar menduga yang iya. pertama kali menggulirkan istilah Wali Songo itu tidak lain adalah Ronggo Warsito, Pujonggo Kerajaan Solo, yang ketika itu keraton sedang dalam keadaan rendah legitimasinya di depan rakyat, terutama kaum muslimin, kaum santri untuk memulihkan itu mencoba untuk menggabungkan kekuatan uh, istilahnya Jawa Islam. Islam diwakili wali, Jawa diwakili orang-orang pujangga keraton yang Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Burhan Bagus Burhan Burhan yang mes, pernah mesantren di pesantren Ki Kasan Beseri. Kasan Beseri ini pondok pesantrennya di eh, apa namanya Ponorogo yang makamnya sampai sekarang masih ada yang kemarin pernah dikunjungin oleh beberapa pejabat di antaranya Pak Anies ketika kunjungan ke mana ke eh, kontor atau ke ini mampir lihat itu Hasan Basri sebetulnya Al Hasanul Basri cuman orang Jawa nggak bisa ngomong itu jadi Kasan Basri Kasan Basri iya yeah. jadi nama-nama Arab menjawa itu banyak yang kacau diantaranya eh, mutmainah menjadi tuminah ya itu terus eh, faizah menjadi ponijah itu kan gitu padahal aslinya adalah faizah karena nggak bisa ngomong fa jadi pa ponijah padahal namanya bagus faizah itu Terus kemudian apalagi kadang-kadang orang Jawa juga ada yang terpengaruh dengan bahasa Eropa sehingga Jawa dicampur Eropa. Contoh Parman itu eh, Suratman itu nama Jawa dicampur Arab, eh dicampur Eropa. Karena mungkin bapaknya pengen anaknya bisa kerja di kantor pos, dinamakan surat Suratman. <laughs> gitu supaya anaknya punya duit banyak diberi nama Paiman. Pai kan eh, Paiman, Pai kan duit kan, Paiman kan itu. Gitu. Ada lagi yang yang apa namanya eh, kadang-kadang eh, dicampur dengan bahasa Arab Jawa itu ada yang ngatno, ada yang ngatman, ada yang macam-macam. Ngat itu kan dari ahad Man berarti Inggris. Ngatman. Oh coba Arab Inggris ini kan. Ini sudah perpaduan lintas agak ini lintas bahasa. Ngatman. Gimana? Itu itu nama-nama di Jawa. Kembali lagi Ikhwas sekalian, tadi saya menyoal kaitannya dengan Gajah Mada. Tidak benar. Gajah Mada itu berasal dari Gajah Ahmada. kalau kalau memang betul Gajah Mada itu asal namanya itu Gajah Ahmada, orang Jawa bukan mengejak dengan Gajah Mada, bahkan Gajah Ahmala. Karena bot tadi menjadi lam. Oleh karena itu yang benar sebagaimana yang telah dituturkan di dalam kitab negara Kertagama bahwa agamanya Gajah Mada dan Hayam Buruk itu adalah Buddha Tantrayana karena Hindu itu berubah menjadi lima ya kan Hindu Purba terus itu Hindu Upanisad kemudian setelah itu Hindu Buddha karena Hindu akhirnya ber, berkolaborasi dengan Buddha nah sekarang Hindu ada Hindu tan Buddha Tantrayana. Ini yang sudah sangat fleksibel, yang sudah sangat uh, modern ya. Nah ini. Nah, oleh karena itu nama gajah mada ini asli gajah adalah gajah. Gajah itu gajah, mada itu apa artinya? Apa artinya? Ini nama Jawa ini mas. Gajah artinya apa gajah? Mada apa? Rangkas. Karena memang uh, apa ya? Raja-raja Mojopahit, ya bangsawan Mojopahit itu sangat senang sekali menggelari dirinya dengan gelar gelar hewan. Makanya rajanya aja siapa? Ayam buruk. Ayam apa artinya? Ayam. Uruk artinya apa? terpelajar. Loh, berarti ayam ini kuliahan. Betul. Berarti cerdas bagus, ayam buruk. Ayam yang terpelajar, gajah yang tangkas. Makanya anak-anaknya eh, Kertawijaya yang tidak lain Brawijaya 5 itu semuanya yang masuk Islam itu nama-nama hewan semua yang menjadi Adipati Surabaya namanya siapa? Lembu Suro. Yang menjadi Adipati Madura namanya siapa? Lembu Peteng. Yang menjadi Adipati di Pengging siapa? Kebu Kenongo. Loh kan gitu. Hewan-hewan semua. Kebu Kenongo, Lembu Peteng, terus Lembu Suro, terus eh, Kebu Anabrang. Ya betul nih. Kisahnya di mana? Ya, itu e, lawangnya masih ada sekarang kan katanya. Itu yang adu kesaktian e, untuk memindahkan lawang dari Mojopahit e, untuk menjadi suhukan sebagai mahar untuk menikahi anaknya King Rang, tapi ternyata sebelum subuh sudah e, belum nyampe. Nah, itu akhirnya apa? Pintu kebyok akhirnya nyangkut di daerah mana itu. Itu, itu juga mitos. Kalau ditanya kapan, nggak ngerti. Kapan? Ya, kapan? Itu. Yang lebih ajaib lagi itu Pak, masya Allah, menara kudus itu awalnya itu dari Mojopahit. Diangkut sendirian sama Sunan Kudus. Hebat nggak Dengan cara apa? Dikecilkan kecil banget, kemudian setelah itu dimasukkan ke sapu tangan, ditenteng. Coba, nyampe kudus diolor nih, jadi gede. Masya Allah, coba ya, bayangkan. Memang orang Jawa itu paling senang sekali cerita-cerita kurofat Akhirnya muncullah cerita Candi Roro Jonggrang, seribu patung diciptakan. Berapa? Satu malam, kurang dari satu malam. Ya, sayangnya kurang satu sudah ayam berkokok. Coba bayangkan, seribu patung, Pak. Coba bayangkan. Padahal pemahat patung itu Pak seminggu ketak-ketik dapat kepala tok itu. <laughs> itu nggak selesai-selesai itu. Tanyain aja. Itu. Ya kalau anda mau pesen aja patung lumpang gitu aja ya. Gambar bukan maslo. <laughs> Coba sih suruh bikin lumpang gitu. Berapa bulan gitu kan gitu. Itu akhirnya muncul juga bahwa <clears throat> masjid Demak itu juga dibuat kurang dari satu malam. Coba dengan tiang sembilan. Padahal sampai detik ini tiangnya masjid Demak itu dari sejak dibikin sampai sekarang tiangnya cuma empat. Loh, kenapa logika ini diceritakan dari mulut ke mulut tanpa merasa bersalah oleh orang-orang yang menggemari Wali Songo? Selalu. Kalau kalau cerita tentang Masjid Demak, selalu Masjid Demak itu dibikin oleh Wali Songo dengan apa? Dengan sembilan tiang. Cuman sayangnya ketika malam hari itu sudah malam Jumat karena Jumatnya mau diresmikan pakai nanggap paguyupan wayang kulit ya. Sunan Kalijogo masih belum pulang dari Pulau Upih. Mana Pulau Upih itu? Gak ngerti juga nih kayaknya. Pulau Upih itu pulau di Malaka sana Pak. ya penelitian saya itu sampai Malaka. Saya ngecek bener. Cuman sayangnya pulau itu sudah tidak ada penghuninya. Kemungkinan ya setelah proses terjadi perubahan alam, mungkin gempa bumi macam-macam hilang. Sehingga pulau itu menjadi pulau yang terasing. Gitu. Karena di dalam cerita berbagai macam cerita Wali Songo, Pulau Upih ini sangat terkenal. Tempat ulama-ulama tinggal, dai-dai tinggal. Eh, itu memang eh, seberang laut di Malaka, tidak jauh dari Malaka. Tuh. Akhirnya menjelang subuh datang tuh. Lu coba bayangkan. Ini gimana Sunan Kalijoko ini Raden Said? Ini sudah diresmikan besok. Kita aja satu ini bikin beberapa hari. Gimana ceritanya? Tenang aja kalau Allah sudah menghendaki satu menit juga jadi. akhirnya Sunan Kalijogo mengumpulkan tatal-tatal sisa daripada penggarapan tersebut dalam waktu sekejap dibantu orang-orang kadal sama e, tokek ijo atau kadal tokek terus apa nih? Orang-orang, makanya muncul cerita kenapa orang-orang itu kalau ditarik ada tatalnya karena ketika garap itu kepecok. Terus kasihan Sunan Kalijogo disambung neh. Ngurip ya, Masya Allah hebat ini Sunan Kalijogo bisa menghidupkan ini yang sudah mati. Itu kan gitu kesannya. Jadi, jadilah akhirnya tiang tatal. Wah, Masya Allah. Tiang tatal coba bayang. Makanya legalah hati para wali pada saat itu. Senang Besok sudah bisa diadakan pertunjukan wayang kulit. Nah, yang usul pertunjukan ini juga Sunan Kalijogo katanya. Namun akhirnya ditolak oleh Sunan Giri. Karena Sunan Giri itu memang sangat kekeh dan kukuh. Bahkan mengikuti jejak ayahandanya yaitu Sunan Ampel. Mengikuti ajaran Islam yang murni. Apakah pertunjukan seperti ini nggak haram Sunan Kalijogo? Apalagi wayang itu patung. Ditolak. Akhirnya berdasarkan lobby pendekatan berbagai macam cara, akhirnya katanya tidak tahu ini apakah usulan ini datang dari Sunan Kalijogo atau itu datang dari Sunan Giri untuk dirubah bentuknya sehingga bentuk pipih terus kemudian bisa cuma dilihat dari sebelah, matanya cuma satu, makanya kalau ada anak cuma satu namanya mata anak semata wayang. Karena wayang matanya satu. Kalau dua berarti dalang. <laughs> ya, itu. Nah, problematika yang masih tersisa adalah musik. Jadi soal masalah wayang itu haram Bukan kemarin sore masalah itu, Pak. Orang yang mengatakan bahwa wayang itu haram atau tidak haram, itu sudah menjadi polemik klasik zaman dahulu. Di antara para wali sudah mempersoalkan. Masalah langsung wahabi, wahabi, waduh. Langsung sing dicanda itu wahabi ya Pak. Ya, ini orang yang nggak ngerti sejarah, sok-sok tahu Tahu oh, sejarah. Dari fakta sejarah, Pak. Ya. Polemik tentang masalah haramnya musik dan juga haramnya wayang itu sudah menyeruak membahana pada zaman Wali Songo, terutama di kalangan mereka-mereka ini yang masih mempertahankan Islam murni, apalagi Sunan Ampel yang masih keturunan Arab, dua anaknya yang satu menantu, yang satu anak, yaitu Sunan Bonang anaknya, Sunan Giri ini menantunya, yang memang telah mengenyam Islam dari Arab. Bahkan menurut Profesor Dr. Hamka dan beberapa tokoh sejarah yang yang menekuni Wali Songo bahwa Sunan Bonang dan Sunan Giri ini memang pernah belajar ke, ke Mekah. Dan saya lebih menguatkan ini kenapa? Karena di dalam kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang yang ditemukan di Belanda yang judulnya Headbook Wan Bonang di sana menegaskan setegas-tegasnya eksplisit beliau mengkritisi tokoh sesat Mekah. Yang menjadi pertanyaan, Pak. Mungkin enggak Sunan Kalijogo hanya tinggal di eh Sunan Bonang hanya tinggal di Monang Tuban tahu menau tentang adanya tokoh sesat yang ada di Mekah namanya Abdul Wahid disebutkan di situ di situ secara global belum mengatakan ojo koyo wong sasar. Ya. jangan kalian seperti orang sesat, seperti Abdul Wahid. Terus setelah itu mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Makanya ada yang saya lihat, kitab Sunan Bonang itu ditulis sangat-sangat bagus, sistematik, dan saya itu sangat kagum. Bahasa Arabnya Sunan Bonang. Menggunakan istilah-istilah Arab yang sangat bagus menunjukkan orang-orang yang memang ahli dan sangat fasih di dalam berbahasa Arab. Dan seluruh rujukannya pakai bahasa Arab. Ya, di antaranya yang menjadi rujukan kitab itu utamanya adalah kitab Al-Bidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali yang satunya baru saya temukan beberapa tahun yang sulit saya temukan berpuluh-puluh tahun yaitu kitab At-Tamhid karangan Abu Syakur As-Sadimi. Jadi tampak dari sisi akhlak beliau mengambil kitab akhlak dan fikih mengambil dari kitab Al-Bidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam masalah akidah beliau mengambil dari At-Tamhid karya Abu Syakur As-Salim. Dan saya temukan Masya Allah akidahnya adalah akidah yang salaf. Makanya sangat tegas terhadap kebitahan. Sangat kukuh di dalam menegaskan manhaj salaf. Dan bagaimana menjelaskan tentang asma wa sifah secara detail, rinci, bagus. Ya, saya belum pernah mendapati orang Indonesia asli menjelaskan tentang asma wa sifat yang sekelas Sunan Bonang. Ya, bersama kaidah dan dalil-dalilnya. Tuh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka menjelaskan tentang akar bid'ah beliau menjelaskan tentang akar bid'ah kelompok sesat yang menjadi akar bid'ah di dalam Islam itu kurang lebih kalau menurut versi dia 12 tampaknya beliau itu mengambil dari Abu Hamid Al-Ghazali apalagi belum mengkritisi tentang batinia apalagi belum mengkritisi tentang Mu'tazilah beliau mengatakan ojo koyo kelompok sasar contone ya, Maksudnya Mu'tazilah. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong ain, ya, ngain, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Gitu kan gitu. Ngalamin apa? Gitu kan gitu. Ini dan insya Allah mudah-mudahan setelah eh, selesai kuliah eh, ini ujian ini disertasi saya akan rilis lagi saya akan keluarkan karena sebetulnya sudah di tengah jalan. Tinggal selangkah lagi, buku yang berjudul Primbon Sunan Bonang. Itu, ini penting sekali untuk diketahui oleh umat. Supaya mereka itu tahu ajaran asli wali itu kayak apa. Dan bahkan menurut penelitian para pakar yang berasal dari Belanda, Tulisan-tulisan tersebut asli. Pakai bahasa pertengahan. Bahasa kawi Jawa. Dan yang menunjukkan keasliannya, buku tersebut diakhiri. Ini karya Pakar ini apa namanya Pangeran Bunang, Di situ ditulis Pangeran Bunang. Karena mereka rata-rata itu mendapatkan julukan pangeran. Pangeran itu dari pangengeran. Dulu itu dipakai mereka-mereka yang punya turunan bangsawan. Dan Masya Allah, kalau nyebut Sunan Pangeran Sunan Gunung Jati, Pangeran Bonang, Pangeran Kalijogo, berarti mereka-mereka itu memang top Makanya di sinilah ikhwas sekalian kita mencoba untuk masuk nih sekarang, mulai masuk. nih baru mulai masuk tema nih. Tadi itu mukodima. Gimana? Masih mau ngikutin gak nih? Masih sanggup gak nih? Oke. Okay. Nah, jadi sekalian, mereka-mereka yang datang dari berbagai macam belahan dunia ke Jawa ini semua adalah petugas disebut dengan wali. Cuma yang dikenal orang Jawa ini cuma wali songo. Yang tadi saya sebutkan alasannya. Saya tidak mempermasalahkan itu semua. Tapi yang menjadi catatan begini Pak. Dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian disusul Sunan Ampel, kemudian anaknya melanjutkan Sunan Bonang, menantunya yang begitu hebat dan gigih sampai menjadi raja yaitu siapa Sunan Giri, kemudian ada lagi anaknya Sunan Derajat, ya. Di sini juga ada menantunya Sunan Kalijogo, ini jatuhnya juga besan. Eh, jadi ceritanya Sunan Ampel itu nikah dengan uh, apa ya bibiknya, jatuhnya bibiknya Sunan Kalijogo. Oh, Masya Allah. Terus kemudian ada Sunan Gunung Jati yang bisa mendirikan negara, bahkan ada Cirebon, ada Banten. Yang menjadi pertanyaan gini, Pak. Antum atau kita saya sebagai seorang dai sekarang Pernah nggak di antara mereka-mereka dai-dai teman-teman ini sampai pada tingkat punya negara? RT aja nggak duwe. Gitu. Gak gampang. Jadi memandang Wali Songo ini antum jangan sampai mandang remeh. Antum jangan terobsesi memandang Wali Songo dengan pandangan cerita rakyat. Jangan sampai antum sekarang ini memandang Wali Songo kemudian meremehkan karena diceritakan secara salah dari mulut ke mulut. Saya katakan menurut fakta sejarah mereka itu orang-orang besar. Coba bayangkan. Kita ambil sampel saja saya Maulana Malik Ibrahim yang faktanya di depan mata kita. Karena kuburannya ada Tahun wafatnya jelas. Bahkan dunia luar mengakuinya. Ya, yeah. mengakui. Coba datang ke Indonesia ketika itu ada masjid yang bisa digunakan tablet akbar, Pak. Kita alhamdulillah enak datang ke Meluro ada masjid tablet akbar. Coba bayangkan mereka berhadapan dengan kekuatan yang besar Hindu Buddha yang lengkap dengan kekuasaan dan kerajaannya dan membawa ajaran yang baru bukan hanya baru dianggap sesama agama lo sekarang kita membawa ajaran yang dianggap masyarakat baru sesama Islam aja pendelak pendeli gitu. ini membawa ajaran baru kalau mereka ini tidak datang dengan kekuatan diplomatik dan politik dan didukung kekuasaan nggak mungkin. Makanya menurut pendapat yang sahih, rata-rata para dai ini adalah utusan diplomatik. Gak mungkin, Pak. Sekarang individu, swasta, orang per orang bisa berkelana dari menyusuri pulau negara satu ke negara lain. Kalau antum bayangkan sekarang, coba pindah dari Malaka, kemudian ke Aceh, kemudian ke Palembang, ke ini, pakai kapal. Kalau nggak bawa bendera negara, Pak, dicaplok oleh perompak. Ngeri juga. Jadi, makanya dan salian kapal-kapal yang terbukti itu adalah kapal diplomatik adalah kapalnya Cenggu. Eh, Bahkan kalau kita melihat satu surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz memberikan satu bukti kuat bahwa dai-dai datang dari Indonesia ini rata-rata adalah misi negara. Nggak mungkin individual ya terus kemudian apa informal ujuk-ujuk datang coba bayangin mas naik kapalnya aja coba gak, gak gampang kan kapal itu pasti terlindungi oleh negara Makanya di dalam kitab atau eh, surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya yang kedua, yang tidak lain adalah Indra Warman kemudian akhirnya masuk Islam, dia mengatakan di dalam surat itu, wahai Raja, Islam yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, hendaknya engkau utus seorang yang mengajarkan kepadaku tentang Islam. Subhanallah dan ajaibnya Pak yang merekam surat ini tidak ada satupun sastrawan dan sejarah Indonesia. Melayu nggak ada. Kita bisa menemukan dua surat ini di dalam dua kitab. Satu kitab uh, uh, karya Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi, Andalusia. Terus kemudian yang keduanya adalah Jahid. Bahkan di dalam kitab Al-Iqdul Farid disebutkan secara rinci, gamblang, tentang masalah isi surat tersebut. Tuh. Makanya di sini menjadi pelajaran berat buat kita. Ya. Dan ini termasuk wasiat dari hasil seminar eh, tentang masalah sejarah Islam di Aceh tahun 1978 bahwa dari seminar itu menyimpulkan keberhasilan islamisasi di Indonesia terutama di Jawa itu berkat kerjasama aktif para penguasa dan para dai yang berdampingan dengan raja. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita sebagai seorang dai ingin berdakwah sukses jangan sekali-kali menjadi oposisi kekuasaan. Jangan sekali-kali konfrontasi terhadap kekuasaan. Pun begitu kita jangan sampai juga menjadi pesaing kekuasaan. Sama juga kita jebur ke dalam suatu kawah condro dimuko. Tetapi bagaimana kita itu mendampingi kekuasaan? mengarahkan penguasa, membimbing penguasa. Itu yang dilakukan ulama-ulama di Aceh, di Sumatera, di Jawa. Makanya bagaimana dengan setia Syekh Maulana Malik Ibrahim mendekati Raja Mojopahit supaya masuk Islam. Walaupun akhirnya dia tidak masuk Islam, menolak secara baik ajakan siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel yang bibitnya juga masih dinikahi dengan Raja Mojopahit. Jadi ini yang menentukan keberhasilan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah kesungguhan di dalam berdakwah, benarnya berdakwah. Kalau nggak sungguh Pak, coba anak nanya kepada antum semua. Sekelas eh, atau Sezaman itu transportasi paling banter sapi sama kuda. Dan jalan belum yakin, belum mulus seperti sekarang. Coba barang, bayangkan, wali songo itu sering kumpul loh Pak. Para wali itu sering mengadakan pertemuan, koordinasi. Makanya di antara hasil Sarasen pertemuan para wali yang ada di Gunung Kedaton Kiri itu hasilnya terbukukan di dalam kitab lontar atau rontal yang ditemukan di Italia. Itu hasil Sarasen ternyata. Coba bayangkan. mana ini bayangkan Masya Allah ya. Coba bayangkan dulu. Eh, ini kan dulu daerah sebetulnya eh, daerah sering dilalui para wali nih. Iya. Lasem, Jepara, Kutus, terus mana? Mana? Apa? Ya, Luro, Tuban, Lamongan, terus Gresik. Ini semuanya, pokoknya dari Gresik sampai Demak, itu dulu daerah kekuasaan daerah apa namanya e, paling strategis para wali songo. Makanya e, Patiunus yang memang dia itu ahli perkapalan memanfaatkan jati-jati Bloro ya itu sebagai bahan untuk membuat kapal cung. Makanya eh, kapal-kapal eh, buatan Patiunus, buatan Demak itu menjadi pesan eh, di, pesan seluruh dunia. Itu pokoknya jagonya. Di samping kayunya bagus. Itu tempat galangannya kan di daerah Jepara, Pati, Lasem. Terus ada lagi daerah sekitar situ. Ya, itu. Makanya ketika dia perang dengan uh, uh, Portugis, uh, Sunan uh, apa Pati Unus itu menggunakan kapal-kapal buatan itu itu masya Allah ya. karena jatinya memang hebat ya. sehingga kalau eh, apa namanya sekarang ini dapat sisa-sisa itu sisa-sisa zaman dulu nah sekarang rata-rata jati jati milik sendiri atau jati negoro jangan negoro dewe ya Ya, Nah, ini bahkan Pak, ini daerah Gresik dan seterusnya sampai Demak. Itu dulu kering. Coba bagaimana diberdayakan, diolah oleh Sun, eh, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mereka, beliau juga ahli irigasi. Itu pertaniannya surplus. Ya juga. Jadi mereka ini bukan hanya sekedar ngaji yang memindah ekonomi, yang membina pertanian. Itulah sehingga dakwah mereka itu berhasil. Tuh ya, Allah alam bisawab. Nah, sekarang dasar atau pijakan <clears throat> jelas dakwahnya para wali songo adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dengan demikian hadirin sekalian keberhasilan dakwah para wali itu dikarenakan satu al-hujjatul balighah, argumentasi yang kuat. Mereka itu berilmu semua, nggak ada yang ngece-ngece. Apalagi mereka sudah berpengalaman. Antum eh, kalau ingin tahu mereka itu berilmu dan kedalaman ilmunya, antum baca kitab-kitab beliau, di antaranya yang sudah saya bukukan di dalam kitab Fakta Baru Wali Songo. Al-Hujjatul Baligho. Kemudian menggunakan al-asalib al-hakimah. Uslub, metode, cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana Nah kemudian adalah al-akhlaqus samiah. Akhlak yang tinggi. Wasiyasatus samihah. Dan siasat yang toleran. Empat pilar inilah yang menyebabkan, yang menjadi faktor keberhasilan dakwah para wali di Indonesia, di Pulau Jawa ini. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, kayaknya sudah jam enam Kurang berapa? Ya, anak kasih waktu eh, sepuluh menitan untuk tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang uh, mau bertanya, silakan. Ya, terima perlu diketahui bahwa ada kesan wali itu kejawen. Ada kesan wali itu budayawan. Ada kesan wali itu melanggengkan tradisi. Ini adalah kesan-kesan yang tidak benar. Kenapa? Karena fakta menyelisih itu semua. Bahkan kesan-kesan itu murni kalau berdasarkan hasil penelitian yang saya temukan adalah hasil rekayasa pujangga dan sastrawan Jawa. Di dalam rangka Jawanisasi itu dimunculkanlah kesan-kesan bahwa wali itu budayawan, wali itu pemain gamelan, wayang, wali itu juga cinta tradisi budaya, wali itu juga bla bla bla dan yang lainnya. Tuh ya. Dengan demikian kita harus mengusut sejarah ini dan mudah-mudahan antum bisa masih melanjutkan, masih bisa melanjutkan penelitian saya karena penelitian ini tidak akan tidak tertutup, tidak akan ada habisnya. Silahkan Ya. Peluang kesempatan ada, silahkan. Ya, antum bisa meneliti ajaran wali yang sebenarnya kayak apa. Itu. Itu ya. Tafadhol, ada lagi? Ya, silakan, Pak. Siapa? biografi eh, beliau khususnya secara secara umum bisa. Gitu, uh, eh, perlu diketahui bahwa Syekh <clears throat> Abdul Qadir Al-Jailani adalah tokoh sosok ulama bermadhab Hambali berakidah ahli sunnati wal jamaah Bahkan ketika beliau menjelaskan tentang firqatun najiyah di dalam kitab Al-Ghunyahnya, ia ya ahlul hadis. Firqah najiyah tidak lain adalah ahlul hadis. Ya. Nah, siapa yang pertama kali atau siapa yang di antara sekian orang mensosokkan sosok yang mistik yang tidak lain adalah uh, Abu Osman ibn Ahmad al Barzanji, penulis kitab An Nurul Burhani fi Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang beliau hidup sezaman dengan uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya berarti abad 12-an Hijriah, jauh dari tahun uh, wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani terpaut 500-an tahun. Dan beliau ini juga termasuk yang menulis kitab Al-Barzanji. Nah, di kitab itu memang Syekh Abdul Qadir Jailani disosokkan wali penuh dengan uh, eh, karomah yang spektakuler. Di antara sekian karomah yang diturunkan di situ adalah pernah Syekh Abdul Qadir Jailani sedang wudhu. Ketika wudhu, ternyata ada burung lewat sambil mengeluarkan kotoran. Jadi eh, Syekh Abdul Qadir Jailani ditelai, nama Jadi sedang dalam keadaan wudhu di di apa namanya? Jadi dikotorin burung gitu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani melihat burung itu langsung jatuh, mati. Seketika burung itu mati. Pernah ada seorang ibu, ya, seorang perempuan janda membawa anaknya yang nakal sekali. Ingin supaya bertaubat, belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kata kitab itu. Akhirnya sesampainya di tempat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil tulang belulang ayam yang sudah mati puluhan tahun. Maka seketika tulang itu dipegang, kun fayakun, langsung hidup. Ya, langsung hidup. Dan ayamnya tidak main-main tidak berbunyi kukuk kukuk tapi la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Coba bayang. Kalau ada ayam begitu mahal tuh. Buat rebutan orang Blora. Langsung seketika anak tersebut yang yang rusak, yang bejat, yang gak karu-karuan tobat kembali kepada jalan kebenaran. Ya. Yang lebih spektakuler lagi, Syabdul Qadir Jailani bertapa. Coba bayangkan, Syabdul Qadir Jailani bertapa. Sekelas ya, bertapa di pinggiran lautan Baghdad. Selama tiga tahun ketemu Nabi Khidir tiga kali. Jadi berarti ketemu Nabi Khidir setahun sekali, setahun sekali. Ternyata setelah bertapa tiga tahun ketemu Syabdul Qadir Jaya ini, ketemu Nabi Khidir, maka memiliki berbagai macam ilmu laduni yang sekarang tidak dimiliki oleh semua orang. Hebat, pinter, alim tanpa belajar. Itu ilmu laduni. Ilmu pinter tanpa belajar. Akhirnya apa? Pergilah ke kota Baghdad. Menantang ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih untuk debat. Maka ratusan ulama kumpul di majelis Semuanya dihadapi dengan mudah, dikalahkan dengan mudah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena sebelum debat dimulai keluarlah cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Keluar cahaya, menyinari seluruh dadanya para ulama yang hadir di majelis itu. Seketika ulama yang hadir di majelis itu goblok-goblok kabeh. -goblok Hilang ilmunya semua, ditarik dengan sinar tersebut. Akhirnya dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jalini mengalahkan ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir semuanya. Karena apa? Ilmunya hilang. Disedot sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kayak ilmu di lembu sekilan. Ya. Subhanallah ya. Intinya, Pak, innamal ilmu bit'allum itu sudah kaidah ilmu itu dengan belajar Nabi Musa aja belajar ke Nabi Khidir benar kok eh Nabi Muhammad aja belajar kepada Jibril bahkan wa'allama Adam al-asma kullah Adam itu mengetahui ini itu prosesnya itu ta'lim wa'allama Adam al-asma' kok ini ada orang pinter tanpa belajar? Kan kadang-kadang merendahkan, menghina-hina orang yang belajar. Apaan ilmu kamu, ilmu ahli hadis, ilmu bangkai? Karena riwayat kamu dari bulan-bulan sudah mati semuanya. Beda dengan ilmu kita. Rawa kolbi, hati saya meriwayatkan dari Jibril, dari Rob. Jadi, rawa kolbi, an Jibril, an Rabbil Alamin. Masya Allah. Masih hidup semua. Hati saya hidup, Jibril masih hidup, Allah juga maha hidup. Itu baru ilmu jempol. Wa'allamna min ladunna ilma. Ini semua adalah lelucon. Ikawan yang tidak pernah ada faktanya. Ya yang belajar yang belajar serius saja ya Allah ngapalin susah. Ya enggak? Ngapalin arba'in nawawi aja dihafal depan hilang belakang. Diingat belakang tengahnya bolong kan gitu. Bolak balik nggak kena. Apalagi kelas sekarang. Ya, kalau zaman dulu para ulama diberikan kemampuan mudah menghafal, sulit lupa. Nah kita sebaliknya, sulit ngapal, mudah lupa. Itu. Apalagi belajarnya udah pada gede-gede begini, Belajar pada waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar pada waktu dewasa seperti mengukir di atas enak air, angin. Angin. Kalau air kan masih ada bekasnya itu. Di atas angin itu. Mending air. Dicoret masih ada bekas. Walaupun berapa detik. Ini fakta. Itu loh ya. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, fadhal Pak. Thank you. Tapi Perlu diketahui bahwa kalau maksudnya wali manusia sakti kuno, ya ada, tetapi wali syaiton. Kalau wali maksudnya adalah petugas, insya Allah kita semua adalah petugas dakwah. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kalau yang dimaksudkan wali adalah kekasih Allah, insya Allah. Karena ayat-ayat hadis-hadis tentang masalah wali Allah, Allah itu wali mukmin itu sangat banyak sekali. Ya. Jika demikian, siapakah wali Allah? Siapakah wali setan? Inilah yang harus kita ketahui. Wali Allah berdasarkan kriteria, wali setan berdasarkan kriteria, bukan berdasarkan anggapan atau bu bukan berdasarkan sekarang ini perkiraan perasaan kita tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah komat ya? Hah? Oh ya. deh. Kok langsung komat ini? Mengerikan ini. Baik. Saya kira gitu Pak ya. De, intinya siapa wali Allah kriteria utama pertama adalah alladzina amanu Orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun bertakwa. Iman realisasi keyakinan, takwa bukti dari keyakinan yang terimplementasikan di dalam kehidupan berupa amal soleh itu takwa. Makanya takwa itu orang yang sanggup mengabungkan antara keyakinan yang nyambung dengan perbuatan. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan takwa apa? Takwa ialah menjaga diri dari api neraka. Berarti keyakinan, Peras ini apa hati? dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan berarti tindakan. Makanya di sini takwa itu tinggi, takwa itu spiritual yang paling tinggi. Sehingga hasil seluruh ibadah, puncak dari seluruh keagamaan adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu puncak karir daripada spiritual. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang belum jelas kapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak mengecewakan kehadiran antum dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi pilar dasar kita untuk lebih maju lagi, lebih kesit lagi, lebih kerket lagi untuk menyiarkan dakwah yang harus kita sambung. Mau nggaknya mau karena umur manusia terbatas, tapi umur dakwah sampai kiamat. Caranya apa? Estafet kaderisasi. Umur kita 60 70. Tapi dakwah sampai kiamat. Makanya tidak ada cara yang paling tepat adalah estafet sama kaderisasi. Mudah-mudahan yang dengar ini dari kalangan remaja, ya, pemuda-pemuda ini lanjutkan. Nah, ya, tapi anak bisa mati, semua bisa mati. Bisa aja antum lebih dulu daripada saya. Atau anak lebih akhir daripada antum. Nah, iya kan gitu. Tapi dakwah tidak boleh mati. Gitu ya. Apalagi di Bluro ini, Masya Allah. Ya.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 Alhamdulillah dengan berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang hakiki, harta yang sejati yang kita miliki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu adam mali mali anak Adam mengatakan hartaku hartaku hartaku walaysa laka minal mal sesungguhnya kalian tidak memiliki harta yang sebenarnya kecuali tiga ma akalta faqad afnaita yang kamu makan sudah hancur, sudah menjadi sampah, sudah menjadi kotoran. Wa ma labista faqad ablait yang kamu pakai suatu ketika akan lecek, suatu ketika akan menjadi sampah. Wa ma tasaddaqta faqad abqaita yang kamu sedekahkan itulah yang awet Di dalam masalah kaitannya dengan infak, kalau kita tidak sempatkan, kalau kita tidak coba sisihkan, maka peluang-peluang itu akan terus mundur, akan pudar. Tikat orang untuk mengeluarkan harta itu banyak godaannya. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa orang terbaik adalah orang yang banyak memberi bukan dikasih. Kebahagiaan seorang mukmin adalah mengeluarkan harta bukan menerima harta. Allah Subhanahu wa taala tiap pagi menurunkan dua malaikat. Yang pertama, malaikat itu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak. Yang satunya mengatakan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan. Allah memberikan satu kabar gembira bagi orang yang infak. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin seperti satu taman yang ada di dalam bukit. Asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain. Memberikan satu hasil yang berlipat ganda. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji Allah ganti seratus kemudian setelah itu kali dan kali terus adilin sekalian, orang-orang non-muslim di sana setiap hari, setiap bulan mengeluarkan miliaran untuk membela agamanya, untuk menegakkan kalimatnya, untuk memadamkan cahaya Al-Quran cahaya Islam dari muka bumi ini. Terus mana peran kita? Mana harta kita untuk meninggikan kalimatullah? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wilayah dakwah, pendidikan dan juga aset-aset sosial kaum muslimin membutuhkan uluran tangan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah terbaik hibah terbaik dari harta yang halal berkat doa kita yang setiap hari kita panjatkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala demikianlah mudah-mudahan bermanfaat dan terus semoga pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab agrupender ini maju berkembang pesat berkat kiprah dan juga uluran tangan Bapak Ibu sekalian setelah taufik hidayah dan bantuan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله saya bersaksi tiada Tuhan yang diibadahi selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHBS iya, menjalankan tiga unggulan supaya anak-anak yang keluar dari sekolah ini tetap militan. Unggulan yang pertama adalah akhlak. Mereka kita kontrol muamalah mereka, interaksi antar teman mereka, perilaku mereka. Di sana ada praktek-praktek pada sopan, santun, senyum, salam, dan sapa. Yang kedua kita bekali unggulan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini lebih kita fokuskan pada kiroatul kutub. Kemudian unggulan yang ketiga adalah tahfid Terutama tahfid ini kita targetkan adalah tahsin, penguatan uh, makharijul huruf, penguatan tajwidnya dan tidak lain adalah tartil. Kita bukan hanya mentargetkan kuantitas akan tetapi kualitas.